Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan uh, majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, masuk dalam pembahasan berikutnya kata beliau al-kalam. Nah, perkataan tentang bab al-kalam ini di antara bab usul fiqih yang uh, tidak begitu dibutuhkan dalam penjelasan tafsilnya. Nah. Pembahasannya itu bisa dilihat lebih rinci dalam kitab-kitab Nahu tata bahasa Arab. Tapi tidak mengapa Insya Allah disebutkan di sini kata beliau al-kalamu ta'rifuhu definisinya kalam itu perkataan itu definisinya kalam di sini yang dimaksud kalam dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab. Nah, Al-kalamu lugatan, kalam itu secara bahasa bermakna al-lafzul mawdu'u li ma'nan. Lafaz yang diletakkan ya, yang memiliki makna. Lafat yang diletakkan dan memiliki makna, ia memiliki makna. Ya. Maka semua lafaz yang diletakkan dalam bahasa Arab ya, yang memiliki makna, maka dia adalah kalam. Baik itu fi'il, huruf, isim, jumlah ismiyah atau jumlah mufidah atau jumlah ghairu mufidah, itu semua dianggap dianggap kalam. Nah, mencakup lima perkara. Yang pertama isim, fi'il, huruf, jumlah mufidah dan jumlah ghairu mufidah. Nah, yang semua itu diletakkan untuk satu makna, artinya dia punya makna. Ya. Wastilahan adapun secara istilah kata beliau al-lafdhu al-mufidu secara istilah al-kalam itu adalah al-lafdhul mufid, Lafat atau kata yang bermanfaat atau yang, yang memiliki makna. Nah, ini memiliki makna. Masya Allah Ta'ala. Al-lafzul mufid. Kata beliau, lafaz yang berfaedah atau yang memiliki makna itu contohnya Allahu Rabbuna wa Muhammadun Rasulullah atau wa Muhammadun Nabiyuna. Allah itu adalah Rabb kita. Muhammad itu adalah nabi kita. Itu eh, contoh kalam yakni lafaz yang memberikan faidah ada maknanya yang langsung dipahami ya wa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalamu ismani kalam itu perkataan itu setidaknya atau minimalnya tersusun dari dua kata ya, dari dua dua isim dua kata benda atau fi'lun wa ismun fi'lun wasmun atau terdiri dari fi'il dan isim. Nah, ini yang sudah pernah belajar bahasa Arab insya Allah ngerti. Nah, sebagaimana disebutkan dalam eh, apa namanya pembahasan dalam kitab-kitab nahu. Al-kalamu huwa lafdhul murakkab al mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatu ismun wa fi'lun wa harfun jali ma'na dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullah taala dalam awal kitabnya uh, Ajurumiyah, mukaddimah atau dalam kitab Al-Ajurumiyah. Nah, Kata beliau, minimal tersusun dari dua kata atau tersusun dari fi'il dan satu kata. Ya. Fi'il dan isim. misal awal, contoh yang pertama, terdiri dari dua, dua isim, dua kata benda. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Nah, Muhammadun Rasulullah. Wa misalul thani, ini kita tidak uh, panjang lebar ya, nanti. nggak perlu kita sebutkan ini ini mana mubtada mana khobar karena yang nggak pernah belajar bahasa Arab juga nggak akan mengerti ya mana apa mubtada apa apa khobar nah cuman ini eh, kita sebutkan apa namanya sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah taala kita tidak menyebutkan secara tafsil nah yang penting kita sudah tahu ya, tersusun dari dua kata mana kata mana is, eh, mana kata benda mana kata kerja selesai nah adapun tafsilnya rinciannya bisa dipelajari dalam kitab e, nahu atau kitab-kitab bahasa Arab yang lainnya. Nah, contoh yang kedua terdiri dari fi'il dan isim. Istaqama Muhammadun, istaqama Muhammadun. Muhammad istiqamah. Muhammad istiqamah yakni terus-menerus di atas sebuah perbuatan. Ya. Wa wahidul kalami wa wahidul kalami kalimatun. Wa wahidul kalami kalimatun jadi ya, tadi beliau bahas tentang al-kalam. Al-kalam ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya perkataan. Nah, satu dari perkataan itu, jadi uh, perkataan itu terdiri dari beberapa kata, ya. Maka setiap satu kata itu disebut kalimah alias kata. Nah, al-kalimah itu dalam bahasa Indonesia artinya kata. Ya, wahya al-lafzul mawdu'u li ma'nan mufradin wahya imma ismun au fi'lun au harfun. Kata itu adalah lafadz yang diletakkan dan dia memiliki makna ya, dengan makna mufrad makna tunggalnya ya, itu bisa jadi isim kata benda atau fiil kata kerja atau huruf nah masya Allah taala nah, sekarang beliau sebutkan yang pertama al ismu fal ismu kata beliau isim itu adalah kata benda itu adalah madalla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi isy'arin bi zamanin. Nah, isim itu adalah sesuatu yang memiliki makna pada kata tersebut ya tanpa adanya eh, kaitan dengan zaman atau waktu. Nah, wahya salah satu anwa dan isim itu ada tiga jenis. Al-awwalu ma yufidul umum kal asma'il mausulah. Ada tiga jenis. Yang pertama sesuatu yang memberikan makna umum seperti al asmaul mausulah. Isim-isim mausul, isim-isim mausul. Kata sambung. Nah. Al-thani ma yufidul itlaqi kan nakirati fi siyaqil itsbat. Yang kedua, isim itu sesuatu yang menunjukkan makna secara mutlak seperti nakirah yang terletak dalam susunan atau konteks uh, positif penetapan isbat. Nah, ats yang ketiga ma yufidul khusus kal a'lam sesuatu yang menunjukkan kekhususan seperti nama-nama. Si fulan namanya siapa? Namanya Muhammad. Ya berarti dia khusus dengan nama Muhammad tersebut. Nah, adapun uh, yang lain ya mungkin namanya Zaid, mungkin namanya Amr. Ya, kalaupun ada yang namanya Muhammad berarti Muhammad yang lain. Berarti dia khusus dengan nama tersebut. Nah. Kemudian yang kedua kata beliau wal fi'lu kata kerja. Ma dalla ala ma'nan fi nafsihi, sesuatu yang menunjukkan atau kata yang menunjukkan satu makna pada dirinya, pada diri kata tersebut. Nah, wa ash'ara wa ush'ira wa ush'ira bi hay'atihi bi ahadil azminati thalathah. Nah. Masya Allah Ta'ala. Apa-apa yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri, dan keadaannya itu menunjukkan salah satu dari tiga waktu. Salah satu dari tiga waktu, yaitu kata kerja. Nah, yaitu yang pertama fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr. Fi'il madhi atau fi'il mudhari atau uh, fi'il amr. Nah, wa imma madin kata beliau bisa bermakna fi'il madin. Fi'lun madin artinya kata kerja lampau. Au mudhari au mudhari'un ya. seperti beliau katakan ka fahima seperti contohnya fahima, dia seorang laki-laki telah memahami atau mudhari'nya kata kerja yang sedang atau akan datang ya seperti yafhamu fahima yafhamu dia seorang laki-laki sedang atau akan paham au amrun bisa jadi juga kata kerja itu bentuknya amr amrun yakni kata kerja perintah ka ifham pahamilah wahai seorang laki-laki. Nah, nanti kan ada rinciannya lagi dalam pelajaran uh, tasrif ilmu sorf. Nah, fahima fahima fahimu fahimat fahimata fahimat fahimata fahimna fahimta fahimtuma fahimtum fahimti fahimtuma fahimtunna fahimtu fahimna. Nah, atau uh, seperti yang telah disebutkan tadi fahima yafhamu fahman fahimun mafhumun ifham la tafham dan seterusnya itu ada dibahas dalam uh, apa namanya ilmu sorof. Nah, pemalingan kata dalam bahasa Arab. Satu kata itu bisa jadi beberapa kata yang lainnya. Nah, dan itu ada ada kaidah-kaidahnya. Ya. Masya Allah taala. Wal fi'lu bi aksamihi yufidul itlaqi atau yufidul itlaqa. Fala umum lahu. Fi'il itu dengan segala jenisnya itu memberikan makna itlaq mutlak ya, maka tidak ada keumuman padanya. Nah, jim yang ketiga wal harfu ya, dari al kalam tadi ya, terdiri dari tiga. Yang pertama isim, yang kedua fi'il dan yang ketiga harf, ini huruf. Wal harfu kata beliau madalah dalla ala ma'nan fi ghairi fi ghairihi. Huruf itu adalah sesuatu yang menunjukkan uh, makna fi ghairihi pada selainnya. Nah, Wa minhu diantaranya al-waw. Al-waw kalau diterjemahkan dalam bahasa kita artinya dan. Nah, dan. Ini bisa dipahami maknanya kalau digabungkan dengan dengan kata yang lainnya. Itu yang dimaksud oleh pengarang fi ghairihi. Ya. Wa ta'ti atifatan fatufidul fatufidu isyrakal muta'atifaini fil hukmi wala taqtadi tartiba wala tunafi wala tunafihi illa bidalilin. Masya Allah. Nah, sekarang beliau kasih contoh. Ya. Yang pertama kata beliau al-waw. Kalau waw ini kata beliau dia datang sebagai atof, sebagai penyambung. Maka dia memberi makna penggabungan dua hal yang saling bersambung di dalam sebuah hukum tidak menunjukkan makna urutan, ini tidak harus berurutan, dan tidak menafikannya kecuali dengan dalil. Ya, maksudnya begini, saya kasih contoh. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Nah, Muhammad dan Zaid telah datang. Muhammad dan Zaid telah datang. Taib, pertanyaannya, siapa yang pertama datang? Muhammad kah atau si Zaid? Nah, kalau di sini kata beliau, wow ini tidak ya, menunjukkan makna urutan. Ya, tidak ada tidak ada kalau disebutkan ja Muhammadun wa Zaidun maka tidak boleh kita katakan oh kalau begitu Muhammad yang duluan datang. Atau kita katakan Zaid yang duluan datang. Ya, tidak tidak tidak tidak bermakna uh, urutan. Tidak bisa kita langsung memahami, oh kalau begitu ini berurut, enggak. Tapi e, datang sekaligus dua-duanya. Tidak boleh juga kita nafikan, ya. Kita katakan, oh ini tidak berurutan secara, secara, secara mutlak, tapi harus ada dalil yang menafikannya. Nah, jadi kalau disebutkan, e, Ja'a Muhammadun wa Zaidun, ya, hukum asalnya dia tidak menunjukkan makna e, berurutan. Ya, tidak menunjukkan Muhammad duluan datang. Bisa jadi Zaid yang duluan datang. Nah, Yang kedua kata beliau al-fa'u. Nah, al-fa'u. Fa. Ya, huruf fa. Wa ta'ti عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب وتأتي سببية فتفيد التعليل نعم ما شاء الله تعالى Kata beliau, yang kedua adalah alfa Ya. Fa itu juga datang bermakna atifah. Ya, sebagai atof penyambung. Maka dia memberikan faidah penggabungan dua hal yang saling bersambung ya di dalam satu hukum dengan berurutan dan beriringan. Nah, dan terkadang juga datang dia bermakna sebagai sebab ta'lil dan memberi faedah ta'lil alasan. Ya, disebut sebagai uh, fa sebabiyah, fa sebabiyah. Ya. Contohnya Nah, Ja'a Muhammadun fazaidun Ja'a Muhammadun fazaidun. Muhammad telah datang. Fazaidun dan uh, Zaid atau kemudian Zaid. Ya, maka kalau pakai kata fa di situ, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya yang pertama datang adalah Zaid. Setelah itu, ya, disusul oleh uh, eh, afan yang pertama datang adalah Muhammad, kemudian setelah itu Zaid, disusul oleh Zaid. Ja'a Muhammadun fazaidun. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya yang datang dalam hal ini ya ada dua orang. Yang pertama datang adalah Muhammad kemudian disusul oleh oleh Zaid. Beda tadi kalau kita sebut pakai wa Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ya, tidak ada tidak boleh kita memahami oh kalau begitu yang yang pertama datang Muhammad enggak karena dia pakai wa. Kecuali kalau dia pakai fa Ja'a Muhammadun fa Zaidun maka kita bisa pahami bahwasanya yang pertama datang adalah adalah Muhammad. Nah, Terkadang juga dia bermakna ta'lil. Bermakna ta'lil. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 81. Wala tatghaw fihi jangan kalian tatghaw fihi, jangan kalian melampaui batas dalamnya. Nah, kalau kalian melampaui batas, fa yahilla alaikum ghadabi, maka kalian akan terkena kemurkaanku, kemarahanku. Nah, perhatikan surat Toha ayat 81 Allah sebutkan fayahillah pakai fa di situ. Nah, ah, fa di sini bermakna ta'lil fa sababiyah. Nah, ini ada pembahasannya sendiri dalam bahasa Arab. Kenapa dibaca fayahillah, kenapa nggak dibaca yahillu? Ya, asalnya yahillu datang fa menjadi fayahillah dan seterusnya itu ada pembahasannya dalam uh, ilmu nahu. Nah, insyaallah taala yang belum pernah belajar ilmu nahu ya belum belajar bahasa Arab ya belajar ya sedikit demi sedikit perlahan-lahan mudah-mudahan Allah berikan eh, kemudahan untuk memahaminya nah Masya Allah Ta'ala. Yang ketiga, alam alamul jar Lam jar. Ya, lam jar. Lam jar ini kata uh, pengarang rahimahullah Ta'ala walaha ma'anin la alamul jarrah ini lam jar kalau dalam bahasa eh, kita atau dalam bahasa Arab sebut eh, huruf jar huruf jar yang menjarkan kalau dia masuk ke dalam satu kata benda maka kata benda itu akan menjadi menjadi kasrah atau menjadi majrur menjadi majrur walaha ma'anin minha dia memiliki makna diantaranya adalah at-ta'lil ya, dia bermakna at-ta'lil ta'lil sebab Ya, bisa bisa juga bermakna tamlik Nah, juga bisa bermakna wal ibahah. Ya, bermakna al ibahah. Contohnya dia bermakna ta'lil. Nah, ahbabtu Zaidan li imanihi. Aku mencintai Zaid li imanihi. asul asalnya imanuhu. Kemasukan lam maka dibaca li imanihi. Alam ah, di sini bermakna ta'lil. Kalau kita terjemahkan, aku mencintai Zaid li imanihi karena disebabkan ya, sebab karena keimanannya. Nah, gitu. Juga bisa bermakna tamlik, kepemiliki ke, kepemilikan. Nah, contohnya kita katakan hadal malu laka. Hadal malu laka. Harta ini adalah milikmu. Laka, milikmu. Nah, kepemilikan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Dan terkadang bisa bermakna al-ibahah. Contohnya kita katakan walil insani ay yusalli an-nafla jalisan ma'al qudrati 'ala al-qiyami. Ya. Walil insani ay yusalli ay yusalli an-nafla jalisan ma'al qudrati 'ala al-qiyami. Walil insan lam al-insan harusnya dibaca al-insanu tapi kemasukan lam walil insani. Kita terjemahkan bagi manusia atau bagi seseorang. Artinya kalau di sini lamnya bermana al-ibahah, berarti kita terjemahkan boleh bagi seseorang gitu. Ay nafla. Ya, untuk salat na, uh, salat nafilah, salat sunnah jalisan dalam kondisi duduk bersamaan ma'al qudrati 'alal qiyam padahal bersama dengan itu dia mampu untuk berdiri. Maksudnya lam di sini menunjukkan makna al-ibahah boleh bagi seseorang untuk salat sunnah dalam kondisi atau dalam keadaan duduk ya walaupun dia mampu untuk berdiri itu boleh dalam salat sunnah makanya dalam salat tarawih boleh seorang itu salat sambil duduk ya umpamanya dia sebagai makmum imamnya kepanjangan bacaannya maka dia ambil kursi kemudian dia duduk boleh nah tapi tentunya pahala orang yang e, berdiri lama itu beda dengan orang yang duduk lama ini khusus dalam pembahasan Salat sunnah. Adapun salat wajib maka ya dia wajib untuk berdiri kalau dia mampu. Nah, masya Allah taala. Wa ya yang keempat ya boleh sebutkan contoh yang keempat dari huruf ini huruf tadi kita telah kita sebutkan ya ada isim ada fiil ada huruf nah, nah huruf ini beliau beliau berikan contoh-contohnya nah berikan contoh-contohnya di antaranya wa al wawu tadi waw yang kedua fa yang ketiga lam jar yang keempat ala bermakna ala ala ala al jar ala ini merupakan isim uh, yang menjarkan kata yang datang setelahnya wala hamanin dan ala ini pun ya memiliki beberapa makna di antara makna ala al wujub di antara makna ala adalah al wujub ya Contoh. Nah. Kita katakan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kutiba alaikum as-siyamu Nah, maka ala di sini bermana wujub, bermana wajib. Ya ayyuhalladzina amanu telah diwajibkan atas kalian. Nah, diwajibkan atas kalian untuk apa? Untuk berpuasa. Nah, untuk berpuasa. Ya. Masya Allah Ta'ala. tentang makna ala ini ada banyak ya disebutkan dalam pembahasan Nahu ya tapi bukan di sini pembahasannya nah jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang belum belajar bahasa Arab ya belajar bahasa Arab ya tidak mengapa habis waktu kita untuk mempelajari bahasa Arab Nah, itu sangat penting bagi kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu di antara contoh-contoh yang beliau sebutkan. Kemudian beliau masuk dalam pembahasan berikutnya, aksamul kalam, jenis-jenis kalam jenis-jenis perkataan dalam bahasa Arab. Yang kosimu, yang kosimul kalamu bi'tibari imkanin. Afwan, bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi ila qismaini. Khabarun wa insya'un. Nah. Masya Allah Ta'ala. Uh, perkataan, al-kalam dalam bahasa Arab itu, ya, itu terbagi menjadi dua terbagi menjadi dua. Ya. Itu kalau ditinjau atau e, ditinjau dari sisi kemungkinan disifati benar atau tidaknya. Ya. Perkataan dalam bahasa Arab kalau ditinjau dari sisi ya disifati sebagai ucapan atau perkataan yang benar atau tidak ya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-khobar, ya, berita. Ya, masya Allah taala. Ma yumkinu ay bisidqi awil kadhibi lidatihi. Ya. Apa itu khobar? Atau kalau bahasa kita kabar adalah sesuatu yang mungkin ya, untuk disifati dengan sidik, jujur, benar, awil kadhib atau dusta lizatihi pada kabar tersebut. Ya. Fa kharaja biqaulina maka keluar dari definisi yang kami ucapkan ma yumkinu sofa bisidqi wal kadhibi sesuatu yang memungkinkan untuk disifati dengan kejujuran atau kedustaan keluar darinya adalah al insya'u al insya al insya lawan dari khobar al insya lawan dari khobar akan datang nanti insyaallah taala nah ya yeah. Karena insya itu la yum li'annahu la yumkinu fihi dzalika. Karena insya itu tidak mungkin untuk didustakan dan, dan untuk di uh, dibenarkan. Nah, fa inna madul fa inna madalulahu laisa mukhbiran anhu hatta yumkinu ay yuqala annahu sinqun au kadhibun. Nah. Masya Allah taala. Karena ya, al-insya itu tidak memiliki kemungkinan seperti itu. Sebab penunjukannya bukanlah suatu pengkabaran yang mungkin untuk dikatakan benar atau dusta. <clears throat> nah, atau lebih simpelnya begini, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khabar khabar itu bisa didustakan, bisa di, dibenarkan. Lawan dari khabar ini ya adalah al-insya. Apa itu al-insya? Ya, para ulama sebutkan kesimpulan al-insya itu adalah al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. perintah dan larangan kalau ada perintah umpamanya, nggak boleh kita katakan ini dusta. Ya kan? Atau ada larangan kita katakan, ah ini benar, ini benar, ini dusta. Nggak boleh. Ya, karena itu itu bukan kabar, bukan khobar. Kalau khobar boleh kita katakan ini khobar dusta. Umpamanya eh, khobar dusta tentang 15 Ramadan akan terjadi dukhan dan seterusnya. Nah, ini khobar dusta. Kalau orang yang sudah tahu itu dusta kemudian dia sebarkan juga, berarti dia memang pendusta. Nah, tapi kalau perintah, umpamanya kita diperintahkan atau kita uh, ada atasan kita mengatakan, wahai Muhammad, ambil air. Wahai Muhammad, ambil air. Kita diperintah ambil ambil air, maka ini namanya insya. Entah itu perintah atau atau larangan. Nggak boleh kita katakan Anda benar. Kan begitu atau kita katakan Anda salah, Anda, anda dusta. Ya, karena bukan khobar. Ya, ini perlu dipahami, ya. Masya Allah taala. Kemudian disebutkan wa kharaja bi qaulina li dzatihi pada zatnya. Ya. Al khabar ya, keluar dari uh, tarif atau definisi li dzatihi karena beliau sebutkan tadi kabar itu adalah ma yumkinu ay yusafa awil kadhibi li dzatihi. Nah, beliau uh, apa namanya uh, menjelaskan definisi yang beliau sebutkan. Tadi sudah ayu yumkinu ayyusafa bisidiki awil kazibi sudah sudah dijelaskan. Kemudian kata lizatihi. Kata beliau keluar dari uh, kata lizatihi adalah al khobarul ladhi la yahtamilu sidqu. Nah. Atau la yahtamilu sidqa atau la yahtamilu kadhiba. atau la yahtamilu al kadhiba bi'tibari al mukh al mukhbar bihi atau bi'tibaril mukhbiri bihi. Wadhalika anna al-khabara min haitsul mukhbir bihi thalathatu aqsam. Nah, Masya Allah. Perhatikan. Kata beliau, keluar dari ucapan kami, lizatihi, saya ulangi lagi, ya, biar mudah dipahami. Jadi beliau sedang uh, menjelaskan tentang definisi kabar. Ya. Tadi kita sudah sudah jelaskan ya bahwasanya perkataan dalam bahasa Arab itu ya kalau ditinjau dari sisi eh, kemungkinan disifatkan dengan dusta atau jujur ya itu terbagi menjadi berapa dua bisa yang pertama khobar ya, kabar yang kedua adalah al insya apa itu kabar atau al khobaru itu sesuatu mayum kinu ayu sofa bisidiki awil kadibi lidatihi sesuatu yang mungkin untuk disifati dengan kedustaan, eh, kejujuran atau kedustaan lidzatihi pada zat kalam atau khabar tersebut. Nah, nah setelah itu beliau jelaskan uh, definisi yang telah disebutkan. Nah, di sini beliau sebutkan lidzatihi. Apa yang dimaksud dengan lidzatihi? Lidzatihi itu keluar darinya ya khabar atau khabar atau kabar yang tidak mengandung asid kejujuran dan tidak juga mengandung al-kadzib kedustaan. Kalau ditinjau dari sisi yang mengabarkannya. Nah, kalau ditinjau dari sisi yang mengabarkannya atau dari sisi yang dikabarkan. Yang mengabarkannya, ya, al mukhbir bih. Ya. Ya. Masya Allah taala. Karena kabar kalau ditinjau Ya, dari sisi yang mengabarkannya terbagi menjadi tiga. Ya. Al awalu ma la yumkinu wasfuhu bil kadhibi. Kabar yang tidak mungkin untuk disifati dengan dusta. Contohnya apa? Ka khabarillahi wa rasulihi tsabiti anhu. Seperti kabar dari Allah dan rasulnya yang valid dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak boleh kita katakan dusta. Ya. Masya Allah Ta'ala. Yang kedua, malam mala yumkinu wasfuhu bisidqi. Ya. Tinjauan yang kedua atau jenis yang kedua, ini uh, tinjauan dari sisi kabar yang ditinjau dari sisi al-mukhbir bihi yang mengabarkannya. Ya. Jadi kalau kabar itu ditinjau dari sisi yang mengabarkannya terbagi menjadi berapa? terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada kabar yang kabar tersebut tidak boleh kita dustakan. Ya. Ditinjau dari sisi apa? Yang mengabarkannya. Apa kabar yang tidak boleh didustakan itu? Kalau ditinjau dari sisi yang mengabarkannya, yaitu seperti kabar dari Allah dan Rasulnya. Karena yang mengabarkan Allah. Yang mengabarkan Rasulullah. Maka tidak boleh kita mendustakannya. Ya tentunya yang yang valid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak juga hadis-hadis yang dinisbatkan kepada beliau, tapi itu dusta. Ya, hadis-hadis palsu yang didustakan atas nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, astani yang kedua, mala yumkinu wasfuhu bisidqi. Ada kabar atau khobar yang tidak mungkin untuk disifati dengan kejujuran atau dengan nah kejujuran kebenaran kal khobari anil mustahil syar'an au aqlan. Seperti khabar tentang sesuatu yang mustahil secara syariat dan secara akal. Ya. Ini nggak mungkin kita katakan benar. Ya. Contohnya, fal awwalu, contohnya ya, yang mustahil dari sisi secara syar'i ka khabari mudda'ir risalah ka khabari mudda'ir risalati ba'dan Nabi sallallahu ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti khabar orang yang mengklaim mendapatkan risalah uh, uh, nubuah setelah Nabi wasallam Ini orang yang yang yang, yang mengaku sebagai nabi atau mengaku sebagai rasul. Maka kok khabar dari orang seperti ini atau ada khabar tentang hal tersebut ya tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita benarkan. Ini mustahil secara secara syar'i. Si A datang kepada kita beritahukan, "Pak, di sana tadi ada orang eh, ada orang yang baru diangkat jadi rasul. 2020 ada orang baru diangkat jadi rasul. Maka kabar yang seperti ini langsung kita katakan apa? Langsung kita katakan itu dusta karena tidak mungkin disifati dengan kebenaran atau kejujuran. Nah, karena dia adalah kabar yang mustahil secara syar'i. Yang kedua, mustahil secara akal. Wasani kata beliau, kalau khabari an ijtima'in naqidaini kal harakati was sukuni fi ainin wahidin fi zamanin wahid. Yang kedua, khabar tentang berkumpulnya dua perkara yang saling bertolak belakang. Seperti al-harakah was sukun, bergerak dan diam. Fi ainin wahidatin, pada satu benda, fi zamanin wahid dan pada satu waktu. Umpamanya kita katakan itu ada ada ada satu benda. Saya tadi, tadi saya lihat ada mobil yang bergerak dan diam bergerak sekaligus diam. Ini mustahil. Ya, maka kita katakan ini mustahil, nggak masuk akal. Ya. Banyak lagi hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti orang-orang yang mengatakan uh, eh, UFO adalah kendaraannya Dajjal. Ini mustahil aklan. Allah mustahil. Masa UFO apa namanya kendaraannya Dajjal? Dari mana itu kabarnya? Nah, dari dari kabar pendusta. Nah, uh, eh, UFO melintas di Cimahi katanya. Atau pernah melintas di Jogja. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini kabar dusta seperti ini nggak boleh kita katakan benar ya. Tidak mungkin dikatakan benar. Ya. Masya Allah Ta'ala. Nah, jenis yang kedua ini, kabar yang tidak mungkin di, di, disifati dengan kebenaran, bisa jadi dari sisi syar'i dan dari sisi akal. Nah, yang ketiga kata beliau, ya, jadi jenis khabar Ketika ditinjau dari sisi al-mukhbir bihi yang mengabarkannya. Yang ketiga adalah ma yumkinu ayyusafa bisidqi wal kadhibi. Imma 'ala sawa au ma rujhani ahadihima ya ka ikhbar syakhsin an kudumi ghaibin wa nahwihi. Nah, khabar yang ketiga ya yaitu khabar yang mungkin ya, disifati dengan as-sidq wal kadhib bisa dikatakan dusta, uh, jujur atau benar, ya. Bisa jadi sama-sama, ya, sama-sama jujur atau sama-sama benar, atau bisa jadi ada kemungkinan di antara uh, apa uh, bisa dikatakan benar dan dusta seimbang atau bisa jadi ma'rujahani ahadihima, bisa jadi benar, bisa jadi dusta. Contoh, keikhbari syaksin an kudumi ghaibin wa nahwihi. Seperti ada orang yang mengabarkan kepada kita tentang datangnya orang yang sudah hilang atau orang yang sudah gaib. Umpamanya ada orang datang kepada kita. Mereka bila, dia bilang begini. Tadi saya uh, lihat si fulan uh, si fulan A telah hadir, telah datang, sudah sudah tiba di rumahnya. Yang selama ini 20 tahun sudah hilang. Nah, makanya seperti ini bisa kita katakan benar, bisa kita katakan dusta. Ya, nanti dibuktikan kalau memang di, ketika kita sampai di rumahnya orang itu ada, ah, berarti dia benar, jujur. Tapi kalau ternyata tidak ada, berarti dia berarti dia dusta. Nah, masya Allah taala. Nah, ya, jadi kita ulangi kesimpulannya, khobar itu Kalau ditinjau dari sisi kemungkinan disifati dengan dusta atau jujur terbagi menjadi menjadi dua. Nah, bisa atau yang pertama disebut dengan al khabar, yang kedua disebut dengan al insya. Ya. Al khabar dan al insya. Al insya nanti belakangan. Kita masuk di khobar dulu. Ah, di pembahasan khobar, khobar tadi beliau sudah sebutkan definisinya. Khobar itu adalah sesuatu yang mungkin untuk disifati dengan as-sidq atau al-kadzib lidzatihi pada zatnya. Bisa kita katakan e, jujur, benar, bisa kita katakan dusta pada zat khobar itu sendiri. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah, sekarang beliau, eh, setelah itu kita jelaskan, beliau menjelaskan tentang definisi mayum kinu ayyu sofa bisidiki wal kadibi. Ya, keluar darinya sesuatu yang tidak mungkin untuk disifatkan dengan hal tersebut. Nah, kemudian beliau sebutkan Eh, wa kharaja bi qaulina li dzatihi li dzatihi pada zatnya adalah khabar yang tidak mungkin ya mengandung kejujuran. Ya. Atau khabar yang la yahtamil la yahtamilul kadhib. Atau khabar yang tidak mungkin mengandung al-kadhib. Ya. Kalau ditinjau dari sisi yang mengabarkannya. Nah, khabar itu kalau ditinjau dari sisi yang mengabarkannya terbagi-bagi terbagi menjadi menjadi tiga. Ya ada khabar yang tidak mungkin kita dustakan. Mustahil kita dustakan, nggak boleh kita dustakan. Contohnya apa? Khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, yang kedua ada khabar, ya, ada khabar yang khabar tersebut, ya, mustahil kita sifati dia dengan kejujuran. Artinya mustahil kita benarkan. Dengan kata yang lebih simpel, ada khabar yang itu adalah khabar yang dusta. Dan mustahil secara syar'i dan akal untuk membenarkannya. Seperti tadi, kalau secara secara syar'i, khabar yang secara secara syar'i ya mustahil uh, khabar yang mustahil secara syar'i untuk dibenarkan seperti orang yang mengaku sebagai nabi ya karena kita pahami bersama kenabian sudah ditutup oleh Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mengaku nabi, langsung kita katakan dusta. Kan begitu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah ini kalau kita ini kita belajar ilmu seperti ini, kita tahu nanti besok-besok ada orang yang ngaku Nabi, nggak perlu nggak perlu panjang lebar, kita langsung kita katakan apa? Itu pendusta, pembohong. Kan begitu. Nah, atau kalau ada orang, atau ustadz, atau kiai, atau siapapun dia, kalau dia katakan kiamat terjadi tahun 2022 atau 2024, ini langsung kita katakan apa? Dusta. Kenapa? Karena Nabi nggak sebutkan tahunnya. Nabi tidak sebutkan tahunnya. Bahkan Nabi pernah ditanya oleh Nabi Muhammad, uh, oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, beliau ditanya, uh, eh, "Fakhbirni anis sa'ah." Kabarkan kepadaku tentang kapan terjadinya kiamat. Nabi mengatakan apa? Mal mas'ulu habi'ah lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya, dua-duanya enggak tahu. Yang bertanya enggak tahu, yang ditanya pun enggak tahu. Kan begitu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Karena itu, sesuatu yang mustahil syar'an. Ada yang kedua, jenis yang kedua dari poin yang kedua ini, ada khobar yang uh, eh, afan. Jenis yang ketiga, ada khobar yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya dari sisi al-mukhbir bihi, ya khobar itu ada yang tidak boleh kita dustakan, mustahil untuk didustakan. Itu khabar dari Allah dan dan Rasulnya. Nah, yang kedua khobar yang mustahil untuk dibenarkan seperti tadi. Baik mustahil secara syar'an seperti orang yang mengaku nabi atau mustahil secara aklan, secara akal seperti tadi yang telah kita sebutkan. Nah, berkumpulnya dua sifat yang saling bertentangan dalam satu benda, bergerak dan diam. Ini mustahil secara secara akal. Nah, yang ketiga, ada khobar yang sifatnya boleh dikatakan dusta, boleh dikatakan kadzib, tergantung nanti kondisinya. Nah, kalau memang terbukti benar, ya berarti kita katakan benar. Kalau dusta, maka kita katakan kita katakan dusta. Nah, masya Allah taala. Ya, itu tentang al khabar. Terakhir kata beliau, Astani wal insya khabar itu ya jika ditinjau dari sisi kemungkinan untuk disifatkan dusta uh, atau kadib dan tidak atau tidaknya ya terbagi menjadi dua. Yang pertama khobar dan yang kedua adalah al-insya. Nah, al-insya ini ya kata beliau ma la yumkinu sofa bisidki wal kadibi. Al-insya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk disifati benar atau dusta. Wa minhu al-amru wan nahyu di antaranya adalah al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kalian ber, menyembah hanya kepada Allah dan jangan kalian bihi eh, syai'a dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini perintah sekaligus larangan. Nggak boleh kita katakan ah ini benar atau kita katakan ini dusta. Ya. Karena tidak disifatkan demikian. Ya, kalau ada ketika ada perintah, ya kewajiban kita hanyalah apa? Sami'na wa ata'na. dibikin pula larangan. Tinggalkan larangan tersebut. Nah, ketika kita dilarang, maka kita ikuti dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dan rasulnya. Wa qad yakunul kalamu khabaron nah, insya'an bi'tibarain. Dan terkadang kalam, ya, perkataan itu bisa ya, sebagai khabar dan insya bi'tibarain kalau ditinjau dari dua tinjauan. Nah, kasiyagil uqudi uh, al-lafziyati. <coughs> nah. Mithlu bi'tu wa qabiltu. Mithlu bi'tu wa qabiltu. فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر wa bi'tibari tarattubul akhdi 'alaiha insya'un. Nah. Masya Allah taala. Kata beliau rahimahullah taala Terkadang dalam kalam itu, dalam perkataan itu, ya, dia bisa berupa khobar dan insya kalau ditinjau dari dua sisi, seperti bentuk akad yang dilafatkan. Misal contohnya, ya, bi'tu wa qabiltu. Aku jual dan aku terima. Nah, nah karena kalimat ini merupakan khobar. Khobar kalau ditinjau dari sisi, ya, dilalah penunjukannya terhadap apa yang ada. Ya, berupa kehendaknya. Kehendak pada orang yang eh, melakukan akad tersebut. Dan di sisi lain kalau ditinjau dia merupakan insya kalau ditinjau dari sisi konsekuensi akadnya. Nah, masya Allah taala. Dan terkadang kata beliau, rahimahullah taala, wa al-kalamu bi suratil khobari wal muradu bihi al-insya'u wabil aksi. Nah, li dan terkadang kalam, perkataan itu datang dalam bentuk khobar, tapi yang dimaksud dengannya adalah al-insya atau sebaliknya, datang dalam bentuk insya tapi yang dimaksud dengannya adalah al-khobar li faidatin. Ya, karena adanya faidah dari hal tersebut. Misalul awal, contoh yang pertama. Nah. Contoh yang pertama, yaitu kalam perkataan yang datang dalam bentuk khobar tapi yang dimaksud dengannya adalah al-insya Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala wal mutallaq uh, dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mut wa, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, faqawluhu yatarabbasna bi bi, bi suratil khabari. Wal muradu biha al-amru. Perhatikan. Masya Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 228. wal mutallaqatu wal wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru dan perempuan-perempuan yang telah diceraikan hendaknya dia menunggu tiga kali kuru sebagian mereka menyebutkan kuru itu tiga kali haid nah maka firman Allah yatarabbasna kata yatarabbasna dalam surat uh, Al-Baqarah ayat 228 yatarabbasna adalah bentuk khabar ini khabar, mereka menunggu. Dikabarkan oleh Allah. Tapi yang dimaksud dengannya adalah perintah. Yani Allah perintahkan mereka untuk menung menunggu. Nah, nah, faedah dari hal tersebut, ya, penegasan bahwasanya perbuatan yang diperintahkan, eh, perbuatan tersebut, ya, adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya. Masya Allah Ta'ala. Wa faidatu dzalika ta'kidu fi'lil ma'muri bihi. Faidah dari ayat ini uh, uh, makna yatarabbasna yang merupakan khabar tapi bermakna insya ya. Bermakna insya di sini perintah. Insyanya adalah perintah. Faidahnya apa? Untuk mentakkid menguatkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hatta ka'annahu amrun waqi' maka seakan-akan dia adalah sesuatu yang telah terjadi. Yatahaddatsu anhu kasifatin min sifatil ma'mur. Allah Subhanahu wa taala bercita tentang hal tersebut, ya mensifatkannya dengan sifat-sifat yang diperintahkan. Nah, ini Allah memerintahkan hal tersebut walaupun bentuknya dalam bentuk khabar. Ya, bentuknya khabar tapi maksudnya adalah apa? Adalah al-insya. Nah. Wa mithalul aks. Contoh aks lawannya. Ya. Dia adalah insya akan tetapi bermana bermana khabar seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman surah Al-Ankabut ayat 12 wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wa la nahmil khatayakum nah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala alladziina kafaru dan berkatalah orang-orang yang kafir lil ladziina aamanu kepada orang-orang yang beriman Ittabi'u sabilana. Ikutilah jalan kami, maksudnya jalan agama kami. Wal nahmil khotoyakum dan kami akan memikul kesalahan-kesalahan kalian. Ini dosa-dosa kalian. Masya Allah. Perhatikan. Kata beliau. Wal nahmil, kata wal nahmil dalam surah Al-Ankabut ayat 12 itu bisuratil amri wal muradu biha al khabaru wal nahmil itu perintah bentuknya perintah tapi yang dimaksud dengannya adalah al khabar ai maksudnya wa nahnu nahmilu maksudnya dan kami akan e, menanggung ya, menanggung dosa-dosa kalian wa faidatu wa faidatu dzalika tanzilu syai'il tanzilu syai'il mukhbar al mukhbar tanzilu syai'il mukhbari bihi anhu atau tanzilu syai'il mukhbari anhu manzilatal mafrudi al mulzam bihi manzilatal mafrudi al mulzami bihi nah Masya Allah Ta'ala faedah dari hal ini, kata beliau, adalah untuk menempatkan sesuatu yang dikhabarkan tersebut pada tempat yang diwajibkan dan diharuskan dengannya. Masya Allah Ta'ala. Ini uh, sedikit dari penjelasan beliau rahimahullah Ta'ala tentang tentang al-insya. Nah, intinya al-insya itu ya sesu, uh, uh, perkataan ya atau bahasa Arabnya al-kalam yang tidak boleh kita katakan dusta atau jujur atau benar. Nah, beda dengan al-khabar. Kalau al-khabar bisa kita kan, bisa kita katakan dusta dan bisa kita katakan jujur dan itu pun ada rinciannya. Kalau khobar itu ya ditinjau dari sisi yang mengabarkannya terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada khobar yang tidak boleh didustakan sama sekali. Itulah khobar yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dan Rasulnya. Nah atau al, al, ditinjau dari sisi al mukhbar bihi ya bukan al mukhbar. Nah, al mukhbir bihi tapi al mukhbar al mukhbar bihi dari kabarnya itu sendiri. Kalau kabarnya datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka itu tidak boleh didustakan. Yang kedua, ada ada khabar yang khabar tersebut ya, tidak mungkin untuk kita benarkan. Ya. Alias harus kita dustakan. Nah, seperti khabar yang mustahil secara syar'i dan akal. Seperti tadi contohnya. Ini yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, ada khabar kalau ditinjau dari sisi yang al-mukhbar bihi yang yang dikabarkan dari ditinjau dari sisi khabar, khabar tersebut, ada khabar yang bisa kita katakan benar, bisa juga kita katakan dusta. Nah, jadi itu nanti tergantung e, dari e, eh, wakil atau kejadian yang terjadi. Kalau memang benar maka kita katakan benar, kalau salah maka kita katakan salah nanti dilihat dari korina atau indikasi-indikasi yang ada. Yang kedua adalah insya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kalam dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi menjadi dua. Ada yang namanya al-khabar, ada yang namanya al-insya. Nah, insyaallah taala ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pembahasan tentang al-haqiqatu wal majaz. Al-haqiqatu wal majaz. Nah, wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis ini.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 Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.